Ya, di sini kita bahas apabila seseorang telah memenuhi tiga syarat di atas, maka ia diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah walaupun di lain sisi dia seorang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Selesai di pembahasan kita jelas. Ya, lanjut berikutnya. Dan sebagaimana ia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya. Ia juga diwajibkan menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Jelas kan? Terbenam matahari Anda muslim Anda dapetin detik-detik tersebut Ramadan dan Syawal Terus Anda punya kelebihan Aneh Maka Anda wajib menunaikan zakat fitrah atas diri Anda sendiri Dan atas Orang-orang yang wajib adalah nafkah. Jelas gak jelas? Orang-orang yang wajib adalah nafkah zakat mereka, zakat fitrah wajib ditunaikan bukan oleh mereka, tapi oleh saya yang wajib menafkahi mereka. mereka. Paham kira-kira? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, orang-orang yang wajib kita nafkahi siapa? Ya? Siapa orang-orang yang wajib kita nafkahi? Ah, dulu. Ntar dulu Orang-orang yang wajib kita nafkahin Ini bakal kita bahas Anda bicara di sini Tentang Kewajiban, bukan kebijaksanaan Ya Kita bicara tentang kewajiban Orang-orang yang wajib Saya nafkahi Ada orang-orang gak wajib Tapi kebijakan saya untuk menafkahi menafkahinya. itu lain urusan kita nggak bahas di sini. Itu kita dapat pahala besar. Siapa pun yang punya anak yatim 100 orang itu menafkahi dan punya hak dalam hal itu. Tapi bukan itu pembahasan kita. Kita bicara wajib dan tidak wajib. Sekarang ya orang-orang yang wajib kita nafkahi ada berapa orang? Ada tiga macam orang. Yang pertama yang wajib kita nafkahi adalah istri ada sih disebut eh, istri belakangan ketiga ya. Nah, yang pertama adalah orang tua kandung yang fakir. Orang tua kandung, bukan orang tua angkat, bukan mertua. Orang tua kan kandung yang fakir. Ayah kita fakir. Ibu kita fakir. Dan ke atas kita punya ayahnya ayah kita atau ayahnya ibu kita atau ibunya ayah kita atau ibunya ibu kita dan terus naik ke atas kandung ke atas selama mereka fakir maka nafkahnya kita yang tanggung yang tanggung wajib kita nafkah kita bicara kewajiban anda nggak bicara kebijaksanaan kalau kita bicara kebijaksanaan kita kadang wajib menafkahi apa kita orang kita tahu salah gampang ya dia ya, kuburin karena nggak bicara itu tapi kita bicara dari segi kewajiban orang yang wajib kita nafkahi adalah orang tua kandung yang fakir sampai ke atas kakek kita kakek kandung ya nenek kandung dan terus ke atas itu yang wajib kita nafkahi kalau memang dia fakir maka wajib kita nafkahi beda saja kalau dia kaya maka tidak wajib kita nafkahi sampai di sini jelas ini nomor satu Nomor dua Orang yang wajib kita nafkah Siapa dia? Anak kandung Anak kandung Yang belum balik Dan dan fakir. Ya. Kita punya semua anak kita kita Yang jelas ini anak kandung, ya satu. Kadang anak kandung kita belum balik lah, masih bocah, belum akil balik, belum akil balik. Cuman kadang ini anak yang belum akil balik anak kandung kita, kadang dia miskin begini, atau kadang dia punya kekayaan, bisa aja bocah anak kita belum balik tapi punya warisan dari maknya warisannya rumah mewah, atau indah. Ya kaya ya teman. Kaya, walaupun belum balik. Jadi anak kandung kita yang belum balik, kadang dia pengen, kadang dia kan kaya. Yang wajib kita nangkap itu anak kandung yang belum balik, yang balik, Itu satu, jelas kan? Anak kandung yang belum balik, yang fakir itu wajib kita nafkahi. Jelas. Yang kedua, anak kandung yang belum balik tapi kaya, wajib gak dinafkahi sama orang tua. Kalau memang dia kaya, maka tidak wajib dinafkahi oleh orang tua. Nafkahnya dari mana? Itu dari kekayaannya dia sendiri. Jelas anak kandung yang belum balik kadang dia kaya kadang dia fakir yang fakir banyak kita nafkahi yang kaya yang wajib kita nafkahi ini anak kandung yang belum balik anak kandung yang udah balik udah dewasa udah balik anak kandung yang udah balik Kalau memang ini anak kandung kita yang udah balik dia kaya, maka zakatnya dia tanggung sendiri. Bukan kewajiban orang tua tuanya. Bim dia gak kaya, dia fakir. Kewajiban nafkahnya kepada siapa? Dia. Dia udah balik anak kandung, udah balik fakir. Lihat, dia punya kemampuan untuk bekerja apa enggak? Kalau dia punya kemampuan untuk bekerja, maka orang tuanya tidak wajib menafkahinya. Ini anak urusan dia bekerja, dia bisa mampu bekerja. Udah balik, mampu bekerja, maka nafkah bukan kewajiban orang tua. Tua. Tapi kalau memang dia tidak mampu untuk bekerja, kita bilang, kenapa tidak mampu? Ketidakmampuannya karena dia sakit, gila, cacat, nggak mampu bekerja. Artinya fisiknya tidak memungkinkan dia untuk bekerja, walaupun dia balik, walaupun dia sudah balik. balik. Tapi kefakiran dia, ketidakmampuan dia untuk bekerja dikarenakan karena kecacatan fisiknya dia. Maka saat itu walaupun dia udah balik, nafkahnya wajib ditanggung oleh orang tua tua. Jelas? Jelas ya kira-kira? Mana ulang lagi? Jelas apa enggak? Anak kandung udah balik. Kalau memang dia kaya dia tanggung sendiri itu nafkahnya. Dia fakir mampu bekerja nggak? Kalau mampu bekerja perlu kerja. Ya bukan kewajiban orang tua menafkahi. Tapi kalau nggak mampu untuk bekerja, nggak mampunya kenapa? Nggak mampunya karena sakit, cacat fisik, cacat mental. Maka nafkah yang tanggung orang tua, tua. Beb, males dia kerja Beb bukan gak mampu, males Males salah dia sendiri Bukan urusan orang tua ya, Ketidakmampuan di sini bukan karena males Tapi karena kecacatan eh, Kecacatan fisik atau mental, Habib, saya punya anak Udah balik, fagir Mampu bekerja Tapi dia tidak bekerja karena dia sibuk Nuntut ilmu Kalau kita suruh bekerja dia gak bisa nuntut ilmu Tak dulu kalau memang dia menuntut ilmu ilmu syariat, ilmu agama, dan keberhasilannya terlihat, ini anak apa namanya bibit unggul, kemungkinan bakal berhasil. Maka tidak dituntut untuk bekerja, orang tua wajib menafkahi. Jelas. Lain dari itu, walaupun dia menuntut ilmu, ilmu umum atau lain sebagainya, urusan dia. Kewajiban syar'i bagi mereka yang menuntut ilmu ilmu syariah dan mengawal berhasil, Wajib dinafkahi oleh orang tua, ada lain dari itu enggak. Sampai di sini jelas apa enggak? Jelas ya kira-kira? Ini yang wajib kita nafkahi. Orang tua kami yang fakir, anak kandung yang belum balik namun fakir wajib kita nafkahi atau anak kandung yang sudah balik kemudian dia fakir dan tidak mampu bekerja karena kecacatan fisik atau mentalnya wajib kita nafkahi ini yang kedua jelas yang ketiga yang paling enak maka orang perempuan jadi istri istri yang wajib nanggung nafkahnya suaminya walaupun tuh istri konglomerat besar suaminya dari kerobak beca tetap yang wajib nafkahin suaminya waduh paling enak jadi perempuan udah masuk surga ini gampang goncang-goncang kaki tinggal terima nafkah doang aja. Iya. Yes. Itu istri. Istri yang wajib nafkahin adalah suami. Sampai di sini jelas apa enggak? Jelas sampai di sini. Ini tiga kelompok orang yang wajib dinafkahi. Kalau memang ini jelas, saya ingin sampaikan lagi, saya ingin ulang lagi. Apabila seseorang memenuhi tiga syarat wajib berzakat maka dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia naf nafkahi dia yang menunaikan dan dia yang meniatkan untuk orang-orang yang wajib dia naf nafkahi tersebut jelas karena kewajiban ini ditanggung oleh dia yang menafkahi sudah jelas Nah, sekarang saya mau buka pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak kira-kira? Sebelum kita nanya, ini siapa nomor perempuan dan beda buku itu pertanyaan dijawab sini sekarang. Tadi ada beberapa pertanyaan di sini. kita memberikan zakat kepada anak yatim Namun anak yatim itu sudah punya ayah diri. Artinya bukan ayah kandungnya ya. Tapi pada kenyataannya saya sendiri tidak mau membantu kebutuhan sang anak Baik sehari maupun pendidikan Karena itu kan karena kebetulan itu belum ada Apa hukumnya? E, kita katakan, ini ayah diri, Saya tanya, dia punya anak yatim ya dia punya anak yatim di anak siapa yang wajib menanggung ini karena memang kita tadi sudah bahas sudah pada paham kan ini anak yatim ya tinggal sama ayah tirinya sama keluarga ya ini anak yatim nafkahnya dia siapa yang wajib nanggung ada yang tahu kan kira-kira Siapa yang wajib kalau memang ya dia masih punya orang tua satu dari orang tuanya, kita lihat ini anak udah balik atau belum. Ini anak hagir apa enggak kalau memang dia belum balik. Kan tadi kita bahas yang wajib ditanggung nafkah dari anak. Orang tua wajib menanggung nafkah anak kalau memang ini anak belum balik dan bagi ini anak masih punya satu satu dari orang tua apa enggak? Kalau masih punya, nah itu yang kita pendidikan mereka orang tua itu terhadap itu baik atau apa dia dulu, ini anak udah balik atau belum kalau memang belum balik lihat bagi enggak kalau bagi maka nafkahnya yang nanti ibunya atau abahnya masih ada kandung ada nggak bicara diri diri nggak punya kewajiban sebab yang dibicarakan di sini kewajiban adalah zakat apa namanya nafkah diwajibkan bagi orang tua kandung atau anak kandung. Baik. Ini anak udah balik. Fakir, mampu bekerja enggak? Oh mampu, biar bekerja. Kewajiban nafkah bukan kepada orang tuanya lagi yang masih ada. Ya, pertanyaannya kita balik ke pertanyaannya. Ya, ini anak yatim sudah punya ayah tiri tapi ayahnya nggak memberikan nafkah kepada dia. Kita katakan, apakah sang ayah diri ini punya kewajiban? Kita bicara wajib bukan kebijaksanaan. Apakah sang ayah diwajibkan oleh agama untuk menafkahkan anak yatim ini atau enggak? Tidak sebab dia ayah diri nggak punya kewajiban. Jadi jelas ini bukan nafkah bukan kewajiban sang ayah diri. Kembali kepada pertanyaan, saya ingin bertanya kepada si anak yatim ini, saya salurkan zakat saya kepada anak yatim ini. Ya, kita tanya, ini anak yatim termasuk dari asnaf pertama dia apa enggak? Golongan 8 atau bukan? Golongan 8 enggak ada namanya anak yatim. Adanya fakir, miskin, gharib, mu'allaf qulubuhum dan lain sebagainya. Yatim tidak ada. Ya. Jadi bolehkah kita salurkan kata kita kepada anak yatim? Atas nama yatim tidak? Tapi kalau memang dia anak yatim adalah seorang yang fakir, maka dia berhak menerima zakat kita. Boleh kita salurkan zakat kita kepada ini anak karena dia fakir, bukan karena dia keyatimannya dia. Jelas. Dia berhak menerima zakatnya kita karena kemiskinan dia, bukan karena status dia tiba dia. Atau karena dia berhutang wajib, dia berhak menerima zakatnya kita dan boleh kita salurkan zakat kita kepada dia. Tapi atas nama, karena atas dasar apa hutangnya dia, bukan karena keyakinan dia. Status yatim tidak masuk di dalam golongan lah delapan. Sebab kita posisi kenapa yatim tidak dimasukkan? Yatim kadang kaya raya. Yatim itu kan artinya yang meninggal salah seorang dari orang tuanya. Bisa tahu, bisa jadi orang tuanya meninggal dia dapat warisan banyak dari orang tuanya. kan bukan yatimnya, patokan, tapi patokan apakah status dia miskin, lari dan seterusnya. Jelas. Kalau memang statusnya si fakir miskin, ini nggak diperhatikan sama orang tua angkatnya, orang tua tirinya, pendidikan dan lain sebagainya, boleh dan kita dapat pahala dua kali lipat. Pahala kita mengurusin anak yatim dan pahala kita menunaikan zakat kita kepada mereka. Kalau memang dia berhak. Saya kira jelas. Ini pertanyaan yang harus saya jawab di sini. Sisanya tempat kita dibahas. Ada lagi yang mau nanya? Ya, yang perempuan ada pertanyaan baru lagi. Yang berkaitan tentang sebenarnya. Ini ada pertanyaan bagus banget. Habib, saya sudah bekerja, saya punya niat untuk memfitrahkan kedua orang tua saya, tapi tanpa sepengetahuan mereka, walaupun sebenarnya mereka mampu untuk fitrah sendiri. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ini dua baris lagi kita bahas di sini. <laughs> Terus, Habib. menunaikan zakat fitrahnya walaupun di sisi lain dia berhak menerima zakat. Yang penting kita lihat dia memenuhi tiga syarat ini kan memenuhi wajib dia berzakat walaupun di satu satu sisi lain dia berhak menerima zakat. Tentang zakat profesi ya kan tentang hilal, tentang tarawih Ramadan dan tentang zakat fitrah. Ini buku yang kita pegang ini berupa buku. Nah, ini berupa buletinnya. Bisa tersebarin di masjid di mana tempat. Ya, ringkas padat. Kalau memang kita nggak bisa nyampein dengan lisan kita dengan tulisan kita, bisa di mau di copy, ya ini kan apa namanya ada levelnya kita gitu, di Al-Muhajir atau lain sebagainya mau dihapus ganti pakai labelnya masing-masing boleh begitu mau pasang iklan kontrakannya boleh begitu terserah ya, yang jelas dia bisa dicetak sebanyak-banyaknya nyetak begini satu rim murah ah, palingan 50 ribu sampai 60 ribu satu rem 500 lembar kita bagi-bagi berapa banyak kita dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ini sedikit sebagai bentuk perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Ya, ya. Ada lagi yang mau nanya? Lebih. Bapak. Gitu. Ini uh, ada seorang anak belum balik, tapi sudah mampu bekerja dan penghasilan penghasilannya cukup banyak. Misalkan contoh artis gitu ya, anak masih kecil tapi Nih Ini yang wajib siapa ya, dan untuk zakatnya siapa yang harus bayar? Tidak kepangatnya pertanyaan berarti itu dia anak kandung, ya kan? Belum balik. Statusnya pagi apa kaya? Iya, saya tanya, kaya apa pagi? Kaya, walaupun dari pekerjaan jadi. Kalau kaya sekarang saya bilang tadi wajib dinafkahi sama orang tuanya enggak? Enggak wajib, kata itu jawabannya. duitnya dia sendiri nggak ada masalah yang penting dia udah punya duit banyak dianggap kaya kalah maka nggak wajib atas orang tua. baik kalau memang nggak wajib atas orang tuanya satu bagaimana cara menunaikan zakatnya zakat fitrahnya bukan kewajiban orang tuanya sekarang kewajiban di dia cuman masalah dia karena dia belum balik nanti ada hukum lagi lagi anak yang belum balik yang meniatkan orang tua nanti meniatkannya tapi kewajiban bukan kewajiban orang tuanya, dia sendiri. Sebab orang tua nggak wajib menafkahi dia. Jelas. Ada lagi di belakang kepada saya. lagi jawaban setengah abad sudah mungkin jadi sekarang kita mau iya. ada lagi orang tua kandung yang fakir. Ya orang tua kandung cuma punya anak dan orang tua Yang wajib menafkahi ini orang tua fakir siapa? Ini anak perempuan. ya kan? Ini anak Tapi kalau nggak memiliki kemampuan sama sekali, ya mau Ya kan? Tapi kalau dia memiliki sedikit kemampuan, walaupun sedikit, nah sedikit itu dia nafkahin orang tuanya sebagai bentuk kewajibannya. Dia mampu lebih, kewajibannya lebih. Tapi kalau memang tidak mampu sama sekali, ya mau gimana? Karena ketidakmampuan dia bukan karena gugur, tidak gugur kewajiban, tapi karena ketidakmampuan dia sampai dia mampu dia wajib Habib di istri ya nggak punya harta nggak punya kemampuan untuk menafkahi orang tuanya tapi punya suami suaminya dia nggak wajib ngasih kepada si istri ini kecuali nafkah doang nafkah yang wajib yang berhak diterima oleh si, si istri kalau memang itu nafkah ada lebih bisa ngasih apa namanya nafkahin orang tuanya silakan tapi si suami dari si perempuan nggak wajib memberikan lebih demi untuk menafkahkan orang tua dan ini perempuan. Sebab bukan tugasnya si suami dari si perempuan. Kita bicara kewajiban. Kita akan bicara kewajiban. Jelas. Lanjut ya. Pertanyaan terakhir. Tidak wajib dinafkahi nama orang tua Tuanya Maka Wajib menunaikan Zakat fitrah atas dirinya sendiri Jelas Wajib dia menunaikan Zakat fitrah atas dirinya sendiri Dan apabila orang tua Atau siapapun Ingin menunaikan Zakat fitrah dibalik mampu bekerja tidak dapat dinafkahi orang ini ingin menfitrahkan atau pun nggak harus orang tuanya maka boleh hukumnya tapi harus ada taukil atau izin dari anak tersebut tersebut izin di dalam menunaikan zakat atas dirinya dan di dalam meniatkannya paham nggak? Anda perjelas orang diizinkan untuk menunaikan zakat dan untuk meniatkan atas dirinya, silakan, Tapi kalau tidak diizinkan, maka tidak sah. Jelas. Ini bagus. Ya, kalau orang tua pengen berkiprahkan anaknya udah balik atau siapapun kan mesti ada izin dari dari pemikul kewajiban. Itu udah jelas. tanggal kita semua di rumah. Ya, kita kan dapat kerja semua. Ini beras-beras menjadi bungkus-bungkus ya. Kebaris dan juga. Masukkan untuk kami umat dari kuning, beras, kita kasih kepada Gimana? Izinnya berarti dia naik, nomor ini dong. selesai urusan kalau memang di anak sudah tapi kalau memang di anak belum balik maka walinya dia perwalian anak yatim ini kesal, maka dia yang menanggung apa namanya menanggung e, zakat fitrahnya bukan karena wajib menafkahinya tapi anak yang belum balik itu dia ditanggung oleh siwa walinya jelas paham gak kira-kira Kalau nggak wajib kita nafkahkan, maka tidak wajib kita fitrahkan. Fitrah dia yang tanggung sendiri. Cuman kebijaksanaan saya Yeah. itu aja selesai kalah itu pertanyaan pertanyaan yang tadi mau ditanyakan kepada siapa anak yang hilang 那，这这里问。 tahu kapan nih hidup atau kan mati di mana ya kalau mau hidup Alimah imam al menjelaskan ya pertama status hidup atau tidaknya, status hidup atau tidaknya yang memutuskan pemerintah meninggal dunia dia pergi ke negeri kena tsunami sana berapa begitu keluar di Mukoba Jadi ada punya istri, istri kita hadir itu ada mengenai zakat ada itu istri. Itu kan pada kata Ya. Wajibah sekarang juga antara ya. Dalam cukup berbeda jenis. Mudah-mudahan bukan menjadi pertanyaan terakhir ya. Sudah udah lapar belum?